Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tadi masalah Nasrani, eh, undangan dari Nasrani, misalnya pernikahan, ya. Atau sebaliknya kita mengundang orang Nasrani untuk hadir di pernikahan anak kita atau kita menghadiri pernikahan mereka. Apakah dibolehkan? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghadiri pernikahan mereka tidak ada masalah. Mereka menghadiri pernikahan kita juga boleh-boleh saja. Karena kita mungkin menjalin hubungan baik, kerjasama yang baik, kerja yang baik. Anda menghadiri pernikahan mereka. Akan tapi tentu ada syaratnya. Di situ tidak ada sesuatu pelanggaran syariat Anda. Sebab bagi syariat mereka mabuk-mabukan boleh. Kemudian macam-macam boleh mungkin haram dangdutan segala macam ya mungkin. Tapi kalau ada yang semacam itu Anda tidak perlu hadir. Kalau Anda memberikan hadiah atas pernikahan mereka, sesuatu yang mulia. Bukan dilarang. Pernikahan. Bukan mengagungkan Yesus yang dituhankan. Bukan. Anda mengagungkan, tidak apa-apa. Anda memulia, Anda menghormat mereka. Menghargai mereka lah. Menghargai mereka, Anda belikan hadiah untuk pernikahannya. Anda tidak usah datang kalau di situ ada kemaksiatan. Ini ada, acara mereka punya anak. Anda kirim hadiah. Semoga dengan akhlak Anda yang mulia justru malah tertarik. Enggak ada Islam tuh ngajari musuhan terus. enggak ada. Itu Islam kacau itu. Islam ngeletuskan bom di sana, ngajak perang di sini. Islam itu indah. Tapi Islam juga jangan kelembutan, bukan kelembutan. Islam jangan ngaco kayak orang orang-orang orang bahlul itu. Nah, tolong ikut-ikutan nggak apa. Menikah ini fatwa-fatwa liberal itu ya. Itu kan kacau semua nggak? Islam itu tengah-tengah bener. Bukan berarti kita keras seperti sekelompok orang, bukan lewatan sampai nggak punya batas seperti orang liberal nggak Islam kita ahli sunnah yang jamaah ahli jamaah punya batasan-batasan yang halal halal haram haram tapi itu urusan dengan orang di luar Islam adalah tetap tetap tetap baik selagi mereka pun tidak menodai agama kita kalau menodai agama kita kok anda diem anda yang bahlul sudah nodai kok tidak marah nggak punya kecemburuan berarti ya itu adalah kebodohan kita